بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini agar selalu memohon perlindungan pada Allah dari godaan godaan setan yang dapat menyesatkan kehidupan kita manusia di antaranya dengan lafaz ta'awuz. Faiza quri al-Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Adalah kalian kata Allah memohon perlindungan dari godaan setan yang dikutuk Maka kita pun terbiasa membaca lafaz ta'awuz yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim rajim <clears throat> Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah? Karena sebagai seorang mukmin tentu saja kita sangat menyadari sepenuhnya bahwasanya hanya Allah lah yang maha kuasa untuk melindungi kita. Hanya Allah yang maha kuasa untuk menyelamatkan kita. Hanya Allah pula yang maha kuasa untuk menentukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita manusia pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan apapun Jangankan kekuasaan Kemampuan yang ada di dalam diri kita pun adalah merupakan Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya setiap orang mukmin Dengan penuh kesadaran Selalu Bila dia dihadapkan dengan permasalahan Yang Tidak mampu dihadapi maka dia akan mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan kemahakuasaan Allah yang Maha Agung. Biasanya kalimat ini diucapkan seorang ketika dia dihadapkan dengan masalah yang pelik, masalah yang sama sekali dia membuat dia tidak berdaya. Padahal sesungguhnya Setiap saat kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa karena tangan pun mampu kita gerakan dengan kemahakuasaan Allah. Sehingga kita nanti akan bisa selamat dalam hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan ini juga dengan kemahakuasaan Allah swt wa Di antaranya kita memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang dikutuk Allah. Siapa yang dimaksud setan ini dalam kalimat ta'awuz? dalam Quran surat An-Nas. Kul a'udzu Jadi saya memohon perlindungan a'udzu rabbin nas. Lalu malikin nas. Ilahin nas. Paling tidak ada tiga sifat Allah yang kita sebutkan dalam permohonan perlindungan kita. Allah sebagai Rabb Ar-Rububiyah sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pendidik, Allah sebagai Malik Al-Mulukiyah sebagai penguasa yang menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai seluruh alam semesta ini Allah sebagai ilah al-uluhiyah. Jadi Allah sebagai zat tempat kita mengabdi. Jadi kita memohon perlindungan pada Allah, Allah dalam posisi yang kita yakini sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai tempat kita mengabdi. Yang dalam istilah akidah disebut rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin Nas. Kenapa dikatakan Rabbin Nas? Tuhannya manusia. Padahal Allah bukan hanya Tuhannya manusia. Tuhan seluruh alam semesta ini. Di sini disebut manusia karena ingin lebih mengkhususkan karena memang kita sebagai manusia yang secara khusus memohon perlindungan pada Allah swt. wa Malikin Nas juga dia sebenarnya bukan hanya penguasa manusia, dia penguasa seluruh alam semesta ini dengan sihirnya. Ilahinas juga dia bukan hanya ilahnya manusia. Semua makhluk ini alam semesta ini termasuk binatang dan sebagainya semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Mau atau tidak mau. Kalau alam semesta ini tidak punya kecenderungan untuk tidak mau sehingga mereka mengabdi Nah, hanya manusia dan jin saja yang diberi pilihan untuk mau dan tidak mau. Gitu. Min syarril waswasil khannas dari apa kita mohon perlindungan Allah dari kejahatan bisikan-bisikan khannas allazi waswisu fi sudurin nas yang suka membisik-bisikan ke dalam manusia minajin nati wan baik itu dari kelompok jin maupun dari kelompok manusia. Jadi sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala ingin nyatakan di sini bahwa ada sesuatu yang kita harus memohon perlindungan pada Allah karena kita tidak akan pernah mampu mengatasi itu tanpa pertolongan Allah khususnya dalam pengaruh bisikan-bisikan yang bisa menyesatkan kita baik bisikan itu dari jin maupun dari manusia. Lalu bagaimana kaitannya dengan kalimat auzubillah auzubillahi minasyaitonir rajim? Siapakah gerangan yang dimaksud syaitan ar-rajim ini? mungkin kita ingat siap dengan setan. Dan lalu siapa setan yang dikutuk Allah itu? Setan sendiri dia bukanlah merupakan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala <clears throat> kalau kita lihat dalam Quran maupun dalam sunnah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Seperti apa makhluk setan itu? Tidak ada. Jadi setan itu dia hanya sifat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu yang ada kaitannya dengan kita. Malaikat, jin, dan kita manusia. Ya, tidak ada setan. Jadi setan itu dia merupakan sifat dari makhluk-makhluk Allah yang yang sesat. Jadi dia bisa dari bentuk jin manusia. Ini tidak mungkin dari malaikat. Jadi kalau kita lihat dari manusia dari ada jin, lalu ada manusia. Malaikat diciptakan dari cak, Jadi bahan ciptanya berbeda. Jin dari api, kemudian dari tanah. Lalu siapa mana mana setan malaikat dia tidak punya kecenderungan sama sekali untuk menentang Allah la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma jadi dia betul-betul hanya sekedar alat saja dari alat Allah itu untuk dia tidak ada kecenderungan untuk menentang tidak ada kecenderungan untuk menolak jadi dia melakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya pasti soleh gitu. semuanya pasti mukmin semuanya muslim tetapi muslim yang memang dikondisikan oleh Allah muslim gitu. soleh yang karena memang di, diciptakan oleh Allah untuk soleh gitu. jadi karena kalau ada dari jin dan manusia yang berhasil soleh maka posisi jin dan manusia itu jauh lebih mulia daripada malaikat Loh, kalau manusia bisa soleh, itu berarti dia sudah berhasil me, apa, mengalahkan kecenderungan dia untuk tidak soleh. Kalau manusia itu berhasil mukmin, itu berhasil dia mengendalikan kecenderungan untuk kafir. Tapi kalau kalau malaikat, dia soleh itu karena memang ditakdirkan soleh. Jadi, jadi posisi jin dan manusia yang soleh itu lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat kalau punya kecet memang sudah seperti itu ya. Sebab kalau dia tidak soleh, wah ada malaikat tidak soleh misalnya gitu, wah berbahaya betul itu. Misalnya ada Israel lagi datang malesnya gitu, cabut nyawa si pulan, turun dilihat ah karunya ngorakannya, terjadi dicabut itu. Atau rahmat Allah yang ditetapkan kepada malaikat pembawa rahmat terus di, tidak di dikorup misalnya korupsi itu tidak sehingga tidak sampai ke yang bersangkutan itu. Ini bisa kacau kehidupan itu. Karena itu mereka memang tidak ada kecenderungan untuk menentang, menentang Allah. Ajin ini posisinya sama dengan kita manusia. Jadi dua makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi diberi peluang untuk beriman atau kafir, untuk soleh atau menjadi ahli maksiat. Jadi pada pada jin dan manusia ada kecenderungan-kecenderungan yang sama ya. Lalu di mana iblis? Iblis itu adalah satu kelompok dari jin. Jadi di antara kelompok kelompok jin yang ada itu ada satu suku dari jin itu yang dinamakan suku Ifrit. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya kehidupan jin dan manusia ini hanya bahan ciptaannya saja yang berbeda gitu. Alamnya saja yang kemudian berbeda juga gitu. Bentuk kehidupannya sama. Jadi mereka diciptakan dengan punya kecenderungan untuk menyimpang, untuk benar, untuk kafir, untuk mukmin, untuk soleh dan tidak soleh gitu kan. Lalu mereka juga berkembang biak, lalu ada yang menikah, ada yang cerai, ada yang ya bermacam-macam lah gitu. Ada yang mati, ada yang lahir. Seperti, persis seperti kita saja kehidupannya itu. Kemungkinan besar jumlahnya mungkin lebih dari kita. Kenapa? Karena mereka hidup 80.000 tahun lebih dulu dari kita. Jadi setelah jin hidup selama 80.000 tahun, baru kemudian manusia pertama Adam diciptakan ini. Nah, ketika Adam diciptakan dan siap untuk menghuni alam bumi ini, Lalu bumi ini dikosongkan oleh Allah itu. Di jin-jin ini dipindahkan semuanya dengan dengan apa bantuan malaikat <clears throat> dipindahkan ke alam lain yang kita nggak tahu di mana alam itu. Gitu. Nah sekarang mereka berada di alam itu terus saja melanjutkan kehidupan mereka sama dengan kiamat nanti. Nanti pun di akhirat mereka ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka gitu. Hanya kebanyakannya masuk neraka. Sama dengan manusia. Kalau kita lihat dalam Quran surat Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Niscaya kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi itu sama saja kehidupannya itu. Karena itu ya memang wajar-wajar saja kalau mereka itu masih sangat hafal dengan alam bumi ini. Hingga ada saja yang masih suka jalan-jalan ke bumi ini untuk menjaga mutamar. Gitu. Katanya muktamar gitu. dijaga oleh seribu jin. Dan ada juga jin-jin yang memang di paling tidak saya katakan jumlah jin itu lebih banyak dari manusia karena setiap manusia didampingi oleh satu jin. Oleh seorang jin. Sejin. Seekor jin. Nah, hari jin. Ya sejin lah, satu jin. Jadi setiap manusia itu ada pendampingnya. Jadi sekarang yang kita hadir di sini berapa? Sejumlah itulah jin juga ada di masjid ini. Dia ada terus bersama kita kemana saja kita pergi. Dan kita tidak tahu jin apa. Ya, ini, jin inilah yang disebut dalam hadis itu dengan jin korin, pendamping. Dia yang paling pandai menyerupakan dirinya dengan kita. Jadi kalau kita mati, dia dia tidak misalnya, Ah, lalu kemudian ada orang katanya melihat arwah gentayangan yang ngaco itu semua itu itu kemungkinan si jin korin itu karena dia hafal betul dengan sifat-sifat kita hafal betul dengan karakter kita hafal betul dengan rupa kita sehingga dia yang paling pandai menyerupakan dirinya dengan kita ini yang banyak orang akhirnya terkecoh gitu kan mengira ketemu dengan arwah kata atau arwah itu gentayangan pada arwahnya sudah berada di alam barga sementara yang tampil itu sebenarnya jin korinnya jadi, jadi oh alangkah bodohnya orang-orang di Jakarta itu yang sibuk membeli jin sampai 30 juta, 40 juta katanya karena ingin pelihara jin. Itu kudu melihara kayak saya. Itu kudu meli kayak saya. Setiap orang ada pendampingnya jin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap orang itu didampingi oleh seorang jin, satu jin. Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Sama jadi jin itu untuk apa mendampingi manusia? Oh, fitnah kata Rasulullah untuk ujian, cobaan. Hanya saja kata Rasulullah SAW, saya pun sama. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mengistimewakan saya dengan memilihkan jin yang paling soleh untuk Rasulullah. Nah untuk kita nggak tahu jin seperti apa yang mendampingi kita itu. Tapi karena kata Rasulullah lil fitnah untuk menjadi ujian dan cobaan bagi kita, ya kemungkinan majin nugar orang gitu. Nugar Nah, dan dia tidak selamanya satu jin itu. Kenapa? Karena mungkin dia bisa lebih dulu mati dari kita. Jadi bisa saja si jin itu lebih dulu mati dari kita. Si jin korin itu. Dia kan sama mengalami kematian. Jadi, kalau dia mati, datang lagi penggantinya. Atau tidak perlu mati juga mungkin diganti. Karena dia yang akan mendampingi kita yang sesuai dengan dengan diri kita. Kalau kita makin soleh ya tentu jin yang tersoleh mundur. Itu Allah tentu akan akan akan itu maha ininya Allah lah terserah Allah gitu kan. Karena itu bisa bergantian si jin korin itu tidak selamanya itu saja terus yang mendampingi kita. Apalagi kalau dia mati ya, tentu akan dicari gantinya oleh Allah siapa yang akan mendampingi kita gitu. Nah, dari jadi kehidupannya itu sama. Jadi ada kalau manusia ada ada suku Anu, suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera dan sebagainya. Mereka pun begitu gitu. Ada ada bermacam-macam suku, ada Nah, di antara salah satu sukunya itu ya apa yang disebut dengan suku Ifrit. Ini yang paling populer disebut-sebut Al-Qur'an karena memang kenapa? Kelompok suku ini yang paling paling paling pala linter cerdas mereka itu. Ini kelompok kelompok jin yang cerdas ifrit itu. Yang ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mau kedatangan Ratu Balkis lalu dia ingin membawa singgasana Ratu Balkis itu padahal Ratu Balkis sudah di tengah perjalanan. Lalu dia mengatakan siapa di antara kalian yang siap menghadirkan singgasana Ratu Balkis ini ke sini gitu. Maka jin ifrit yang angkat tangan itu saya. Oh, Nabi Sulaiman bisa langsung berkomunikasi dengan jin itu nah itulah kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman itu ya. Lalu jin ifrit dengan cepatnya bisa pergi ke istana Ratu Balkis lalu membawanya lagi sehingga singgasana itu sudah datang, Ratu Balkis belum belum tiba. Itu kecepatannya luar biasa. Itu si Ifrit itu. Nah, kelompok jin Ifrit inilah kelompok yang dikenal intelektualnya jin. Lalu mereka membuat komunitas tersendiri dengan nama jaringan iblis liberal disingkat JIL oh, JIL <clears throat> nah itu karena mereka itu dari apa kelompok ini merasa merasa jadi kelompok eksklusif gitu dia tidak mau bergabung dengan jin-jin yang lain bergabungnya kemana-mana dengan malaikat karena malaikat punya posisi yang jauh lebih tinggi kan itu. Mana-mana dengan malaikat. Itu sebabnya ketika dalam ayat 34 Al-Baqarah Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wazkurna lil malaikati isjudu li Adam," sujudlah kalian dalam arti hormat kepada Adam. Si kelompok kelompok jil ini, kelompok afrit ini ikut mendapat perintah. Lalu mereka menolak. Nah itu malaikat langsung sujud karena dia tidak punya kecenderungan untuk menentang aturan Allah. Sementara si Ifrit sama dengan jin-jin yang lainnya punya kecenderungan untuk menentang dan dia kali ini betul-betul menentang gitu. Maka kelompok ini kemudian dilaknat. Nah, maka auzubillah minasyaitonir rajim ini yang dimaksud ini adalah iblis. Si kelompok Ifrit ini. Nah, sejak itulah dia mendapat gelar si kelompok ifrit ini dengan gelar iblis. Jadi iblis ini adalah kelompok dari jin, satu suku dari jin. Nah ini sudah pasti setannya nih. Malah sudah nggak boleh ragu lagi kita harus yakin itu bahwa dia adalah setan yang dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena memang sampai kiamat nggak akan pernah sadar dia. Mestinya dia sudah harus mati. Itu. Nah inilah yang bedanya si iblis dengan dengan jin-jin yang lain. Kalau jin-jin yang lain yang tidak dikutuk oleh Allah posisinya sama seperti kita gitu. Yang dikutuk hanya ini. Nah, dia, dia tidak mengenal kematian ini. Jadi baru nanti matinya kiamat. Itu karena permintaan dia. Jadi dia meminta kepada Allah agar masa hukumannya itu ditunda dan dia diberi kesempatan untuk kekal di dunia. Permohonan iblis itu diterima oleh Allah. Iblis saja sudah dilaknat masih diterima itu doanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dikabulkan keinginan dia. Nah, maka dia tidak pernah tidak pernah mati ini. Karena itu tidak pernah punya generasi. Dia tidak berketurunan lagi. Jadi begitu saja yang ada kelompok waktu itu, entah berapa jumlahnya. Loh, katanya iblis banyak katanya. Sebanyak diri manusia, iblisnya cuma itu harga gonana. Oh, dia punya generasi binaan. Jadi bukan keturunan. Jadi dia sering menyelenggarakan diklat-diklat semacam itu gitu untuk <laughs> latihan untuk melahirkan generasi-generasi iblis berikutnya gitu. Dari mana? Dari kelompok jin lainnya dan kelompok manusia. Gitu. Jadi setan-setan lainnya gitu. Dari kelompok manusia minal nati wanas. Jadi si, si iblisnya sendiri tidak akan mati. Dia tidak punya keturunan. Oh kalau dia punya keturunan, wah ini bertentangan dengan ajaran Islam. Gak mungkin. Sebab Islam tidak ada namanya dosa waris. Kesian betul anak-anaknya yang lahir tiba-tiba harus jadi iblis. Oh dia nggak ada nggak ada keturunan. Keliru kalau ada orang berpendapat bahwa iblis pun punya keturunan. Kalau kesian betul anak-anak itu Islam tidak tidak ada dosa waris. Setiap anak harus dalam keadaan suci. Dia tidak mewarisi mewarisi kekafiran ayahnya, orang tuanya. Makanya dia tidak hanya yang ada itu sebenarnya generasi-generasi yang dibentuk oleh iblis itu. Nah, itu itu berapa sih setan? Nah setan yang lain, nah jin ini ada yang mukmin, ya, ada yang kafir. Sama dengan manusia, manusia juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Sisa-sisanya jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Mukmin ini ada yang soleh, ya. ada yang maksiat, ahli maksiat gitu. Sama dengan yang yang manusia, manusia juga ada yang mukmin, ada yang soleh gitu. Maksudnya yang mukminnya itu ada yang ahli maksiat. Lalu mana setan? Apakah hanya ini setan itu? Ya, setan itu ya nanti yang dari jin dan manusia itu minal jin wanas. Yang pasti setan itu jin-jin kafir. Selama mereka kafir, setan mereka. Kecuali kalau kemudian mereka sadar sebelum matinya lalu mukmin, nah, sudah tidak setan lagi. Jadi setan itu sifat. Yang pasti setan iblis. Karena dia tidak mungkin pernah sadar itu. Karena sudah dilaknat oleh Allah. Jadi yang pasti setan, jin kafir. Lalu jin jin mukmin yang ahli maksiat, oh itu setan pada saat dia berbuat maksiat. Termasuk juga setan itu manusia-manusia kafir, oh itu setan. Setan itu jadi ini ini maaf ya, ini urusan akidah ya. Jadi saya nggak bisa nggak bisa toleransi ini akidah. Jadi setiap setiap yang kafir ya setan. Dia memiliki sifat-sifat setan. Bukan hanya yang kafir, yang mukmin pun pada saat dia berbuat maksiat itu sedang mewarisi sifat-sifat setan. Setan dia. Pada saat maksiat itu dia lakukan dia setan. Dia tidak ada keimanan. Dia bukan dalam posisi seorang mukmin, walaupun dia sedang belum gugur keimanannya. Pada saat dia sedang berbuat maksiat, dia tidak ada iman. Ma la yu'min tidak mungkin seseorang itu beriman la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kata Rasulullah tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman pada saat dia beriman dia sedang jadi setan bahwa kemudian setelah dia berbuat zina atau setelah dia mencuri lalu dia taubat lagi ya manusia lagi dia bukan setan lagi itu sifat setan sudah hilang lagi dari dalam dirinya tapi pada saat dia sedang berbuat maksiat dia setan pada saat setiap manusia itu berbuat yang perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah itu setan dia jadi setan itu hanya sifat sebenarnya yang pasti setan adalah iblis Ya, ada orang kadang-kadang berkata gini, saya seumur hidup katanya belum pernah melihat setan. Bohong sebelah. Mungkin yang Anda maksud setan dalam bentuk jin. Ya mungkin itu belum pernah Anda lihat. Setan dalam bentuk manusia banyak mungkin. Pimpinan saudara mungkin di tempat kerja, setan Mungkin juga istri saudara di rumah, mungkin anak saudara, mungkin juga saudara sendiri orang terus nyisir di depan kaca eh setan tapi, tapi lucunya kita malah malah nggak begitu takut dengan setan dalam wujud manusia padahal dia sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada setan dalam bentuk jin Soal setan dalam bentuk jin itu pengaruhnya paling hanya bisikan-bisikan saja seperti itu gitu. Kan. Dia nggak nggak bisa lebih dari itu gitu. Kalau oh, setan dalam bentuk manusia bukan hanya bisikan. Dia bisa mengajar, dia bisa berbuat apa, dia bisa mengkorup uang negara, dia bisa me, me, mengambil istri kita, dia bisa menganiaya kita, bisa membunuh kita. Jin setan dalam bentuk jin mana bisa nyekek Jadi sebenarnya yang lebih kita harus takuti sebenarnya setan dalam bentuk manusia. Tapi belum pernah saya mendengar ada sekian um, umat Islam kumpul di masjid itu ya ngusir setan dalam bentuk manusia. Yang ada kumpul maraca yasin ngusir setan. No, itu itu no, di TV itu no, pemburu hantu. Tinggal naon no, ditewakan. No. Kesian itu kadang-kadang lihat yang di TV itu karena naon dia jalmanya ya Allah merakai sorban itu. Lalu memburu hantu sudah asupkan kena botol, asupkan kena botol. Nah, no, diasupkan kena botol. Yang ditangkap apa itu? Kalau itu yang dimaksud setan dalam bentuk jin, ya nggak mungkin bisa dilihat. Jin itu tidak mungkin bisa dilihat dalam wujud aslinya. Bohong itu kalau ada yang mengaku, saya pernah melihat jin dalam wujud aslinya. Segera yakini orang itu pembohong. Yakin itu pembohong itu. Itu hanya para nabi yang bisa itu. Manusia nggak bisa. Manusia hanya bisa melihat jin atau malaikat dalam wujud aslinya menjelang sakaratul maut. Bisa dilihat dalam Quran surat Qaf ayat 22. Pada saat itu saja dia baru bisa melihat. Sebelum sakaratul maut tidak mungkin itu. Jadi nu ditewakan ku setan no? Oh enggak katanya itu jin dalam penampakan. Kalau jin dalam penampakan enggak, enggak, enggak hanya dia, semua bisa kita lihat. Sekarang kalau jin korin saya misalnya yang di samping saya ini menampakkan diri misalnya dalam wujud manusia, semua hadirin bisa melihat. Kenapa sekarang hadirin tidak ada yang bisa melihat jin yang ada di sebelah saya? Ya karena dia dalam wujud aslinya. Termasuk saya juga nggak bisa melihat. Kalau jin itu dalam wujud aslinya itu yang bisa tuh terasa, nggak bisa terlihat. Terasanya seperti apa? Hampir seperti angin itu saya alhamdulillah ya sejak umur 19 tahun sudah mengenal dunia ini. Umur 19 tahun saya sudah manggil jin. Makanya saya bisa bisa bisa bicara semua ini gitu. Bahwa itu bohong semua. Jadi pada dalam wujud aslinya yang kita rasakan itu seperti kita merasakan datangnya angin. Angin itu terasa gitu, ada gerakan di di daun itu. Ini bahwa ada angin. Anginnya sendiri bentuknya seperti apa? Enggak ada. Masih jin itu kalau kita panggil dan saudara bisa manggil kalau mau saya saya kasih dalam waktu kasih caranya maksud saya cara untuk memanggil dalam hitungan setengah menit sudah datang sudah datang hanya kita harus siap-siap dengan bacaan dengan baca-baca tertentu itu ayat-ayat gitu bahwa kalau tidak terpelanting kita udahlah saya cerita sedikit ini pengalaman saya sama dalam dunia jin supaya jangan dibohongi aja kita ini oleh oleh orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi dulu <laughs> saya umur 19 tahun itu pernah minta pada ayah saya. Saya tahu ayah saya tuh tahu yang hal-hal semacam itu gitu. Saya minta nggak dikasih. Lalu saya minta cari orang lain. Akhirnya dikasih, coba baca ini gitu. Lalu udah saya tahu bacanya baca seperti itu. Gitu. Jadi satu ketika saya di masjid waktu itu bersama tiga teman, dua teman saya lagi, jadi bertiga kita selesai sholat isya. Nah, teman saya yang berdua ini sedang yang satu sedang diajari baca Quran oleh yang lain, lagi diajari gitu. Saya sedang sendiri selesai zikir. Jadi kita tinggal bertiga di masjid itu selesai sholat isya. Lalu saya terpikir soal manggil jin itu. Lalu pikiran saya mau saya ganggu ini dua dua teman ini. Ini berarti tahun 80 eh, 70 berapa ya? sebelum saya ke Kairo itu 73 72 ya, 33 tahun yang lalu sekolah katanya <laughs> tiga tahun yang lalu jadi ya, akhirnya saya baca itu Gak ngerti saya yang memberi kepada saya bacaan itu gak pernah ngasih tahu bagaimana nantinya dan sebagainya pokoknya iya bacaan anak gitu jadi saya baca maksud saya sugan nanti dia kelihatan oh yang dua ini pasti kaget gitu kan jadi kan dulu masjid-masjid itu Tahun 70-an mana ada karpet seperti ini. Biasanya pakai tikar kan. Pakai tikar. Ya. Saya baca itu. Rupanya ya gitu. Datangnya kayak angin gitu. Langsung terpelanting saya itu. Hanya ma manggil aja nggak nyiap nyiapin untuk baca-baca. Jadi saya tuh dibanting-banting saja di masjid itu. Jadi teman saya yang dua itu kaget. Ini kenapa dia ada kena kiri Saya yang mau ganggu dia malah saya. Nah, itu dibanting-banting aja di masjid itu sampai tikar itu numpuk saja itu. Oh, badan saya rusak itu, sakit semua, kepala segala macam. Wah, ini sampai luka-luka. Nah, Kebanting-banting seperti itu. Jadi seperti di gitu-gitu aja. Yang terasa hanya angin saja seperti angin yang mendorong kencang itu. Kita terpelanting itu. Sampai terakhir itu kepala saya sudah di bawah, kaki di atas itu. Nah, cepat gitu. Nah, pada saat itulah saya saya apa sadar untuk baca-baca gitu dengan dengan segala yang ada kemampuan saya gitu. Saya baca-baca, jatuh sudah. Mulai teman saya nyampiri, itu kenal itu itu itu kan. <laughs> Oh, barulah saya mengerti oh rupanya begitu. Begitulah kehadiran si jin itu dalam wujud aslinya. Nah, sejak itu saya sering sudah manggil gitu. manggil jin itu begitu datang oh, suara anginnya lalu kita baca, nah, dia mental lagi. Mental baru kita minta wujud. Gitu ya. Sebenarnya apa yang mendorong saya waktu itu ingin? Ingin sekedar melihat bagaimana ibadah mereka gitu. Saya dulu nggak ngerti kalau mereka itu sebenarnya ibadahnya sama dengan kita. Karena mereka sudah menyatakan ikut risalah Nabi Muhammad. Ya, itu. Itu di tempat di Mekah, di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Masjid Jin. Kalau Bapak pernah sholat di masjid itu terasa betul itu kehadiran jin itu. Jadi kita sholat misalnya di saat terakhir gitu, pas sholat dolin, amin, gemuruh itu dibawa di belakang itu, uh, amin, banyak itu. Nanti assalamualaikum, assalamualaikum, oh, saya salah, ya, <laughs> kelihatan mereka itu. Nah, itu. Itu di tempat itu. Jadi sebenarnya ibadahnya sama saja. Jadi sebenarnya mudah sekali kita untuk memanggil itu. Mereka tapi untuk mereka minta kita wujudkan, tidak mau. Susah sekali itu untuk mau wujud itu. Paling kadang-kadang baru dalam bayangan-bayangan seperti itu. Nah, mereka untuk bisa terlihat oleh kita, dia harus mewujudkan diri dalam wujud makhluk bumi. Apakah dia nanti akan berwujud manusia, apakah berwujud binatang. Saya pernah lihat dalam bentuk ular, pernah lihat dalam bentuk tikus. Itu dalam wujud dan nggak akan lama. Dalam wujud manusia pernah saya lihat, malah hanya kepala saja yang terlihat melayang ini. Tidak akan lama, paling hitungannya per detik. Kenapa? Kalau kita kemudian refleks, lalu kita ambil pisau atau apa kita tusuk, mati dia. Makanya bohong kalau ada jin berlama-lama menampakkan diri itu. Kenapa? Dia takut sebab di situ letak kelemahan dia pada saat perwujudan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada dia, dia bisa mewujudkan diri dalam bentuk makhluk bumi, tetapi resikonya dia di posisi yang paling lemah, dia tidak bisa membela apalagi menganiaya orang lain, malah dia di posisi yang bisa dianiaya, bisa dibunuh, bisa di ini. Maka dia tidak mau mewujudkan diri jadi nu ditewakan si bedul-bedul eta di TV naon saya betul kesel ini ya kesel ini umat disesatkan seperti itu gitu apa yang ditangkepin itu angin wah hitut meren anu hitut <laughs> lewat masuk kan tilu tilu gitu tilu cina hantu sudah masuk hantu naon apa hantu mana ada makhluk bernama hantu yang ada itu jin. Nah kalau dia jin itu mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, lalu kita sebut itu hantu, pasti terlihat. Kalau dia tidak mewujudkan diri, tidak mungkin terlihat. Kalau tidak mungkin terlihat, bagaimana mungkin bisa ditangkap? Bagaimana menangkap sesuatu yang tidak terlihat? Kesian sekali orang itu ditipuin harus bayar 20 juta, padahal nangkep naun. Sama saja dengan kesiannya dulu di Jakarta orang pada beli jin sampai 40 juta. Banyak kan dulu ramai orang beli jin 30 juta, 40 juta, ada yang lebih dari itu. Ketika ditanya kurang mahal, ya, di India cina ya mah. Jadi ngurus visa nah exit permit baru <laughs> itu. Nah, ini setan-setannya. Jadi setan yang kita mohon perlindungan pada Allah Alhamdulillah. Maka minat syaitanir rajim ini yang pasti disebut adalah iblis. Tetapi sudah termasuk include di sini yaitu setan-setan dalam bentuk jin dan manusia lainnya. Mestinya mungkin ini frustasi aja sebenarnya. Bagusnya yang pakai nanti sorban-sorban di TV itu daripada yang kepir hatu tewakan setan-setan dalam koruptor-koruptor itu. Oh, tak syukur kena botol tak koruptor-koruptor itu. Itu yang lebih berbahaya, <laughs> yang berbahaya jelas setan mewujudnya itu setan-setan itu. Setan-setan yang merusak tatanan kehidupan eh, kehidupan kita. Itu yang paling harus kita harus kita ini kan itu harusnya mau kumpul tah nu itu teh di masjid maca yasin untuk mengusir setan-setan nu itu agar mereka sadar kembali dari ke jalan yang benar itu setan-setan itu sehingga kehidupan kita sudah bisa sudah bisa lebih aman lagi gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, yang kita mohonkan kepada Allah Auzubillahi rajim itu memang setan dalam bentuk bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Yang pasti adalah iblis itu. Nah, iblis sendiri kemampuan dia tidak ada ceritanya kalau iblis mewujudkan diri. Dia lebih hanya lebih bersifat membisik bisikan Nah, dia si iblis inilah yang banyak sekali di, disebut-sebut di dalam Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala ingin ingin meyakinkan kepada kita tentang bahayanya bisikan-bisikan itu. Kenapa? Kalau bisikan manusia kan orang berteman dengan dengan dengan dengan jin dan dengan manusia. Saya sering mengingatkan bahwa Al-Quran itu mengingatkan tidak ada orang yang berteman dengan jin kecuali akan repot sendiri. Katanya kiai itu punya jin piaraan sekian. Ya kemungkinan juga bohong kiai itu. Dari mana dia bisa menaklukkan jin? Dan apa kenapa si jin itu harus takluk? Tapi kalau berteman mungkin saja. Kalau berteman, tapi untuk takluk apa urusannya? Sejak kapan dia bisa menjajah dan menaklukkan jin itu sehingga ada dalam perintah dia? Justru kalau dia si jin itu sudah diperintah, berarti dia punya target untuk menyesatkan. Gak semata-mata orang mau diperintah dia, orang yang mau diperintah saja mau digaji kok. Dia mesti punya punya mau kan ada ada imbalan yang mau dinikan. Tiba-tiba jin bisa dikendalikan oleh kita. Dari mana ceritanya? Hanya para nabi itu Nabi Sulaiman yang diberi seperti itu. Kalau dia kalau dia sudah bisa memerintah jin, berarti jin sudah punya target untuk menyesatkan dia. Gak mungkin itu, gak mungkin <laughs> hanya sejak kapan dia bisa menalukan jin. Jadi jin itu juga dan jin yang ada di bumi ini bisa dipastikan bukan jin-jin yang saroleh. Ya mungkin ada yang jadi korin kita nurada soleh gitu atau nusoleh gitu. Selebihnya yang jin-jin soleh mereka di alamnya sedang sibuk saja itu apa beribadah kepada Allah hidup dalam alam mereka. Anu nuka nuka bumi main arulin kadia eh, itu jin-jin pengangguran. Arwah gawe itu mah. Nah, jin-jin pengangguran yang sebenarnya ugawe negara itu yang memang ingin menyesatkan manusia itulah yang terus dipelihara. Ya kacau. Nah, kalau kita berteman, saya berteman dengan bapak dan ibu dan ibu misalnya. Jadi kalau saya berteman misalnya, saya kan masih bisa ngontrol. Kalau saya berteman misalnya dengan seorang misalnya si A gitu ya. Soleh dia. Mungkinkah suatu saat besok lusa dia tidak soleh? Mungkin. Sama saja dengan saya. Saya saya besok lusa juga bisa tidak soleh. Maka mungkin juga hari ini juga cek Allah macam soleh. Tetapi enaknya kalau kita berteman dengan manusia, ketika dia berubah untuk menjadi tidak soleh, kita masih bisa ngontrol dia kan? Ini udah ngaco nih orang nih, pikirannya sudah ngaco, langkah-langkahnya sudah ini. Saya udah bisa mengontrol dia gitu kan? Nah sekarang katakanlah, misalnya yang berteman dengan kita itu jin soleh, Lalu kita bagaimana bisa mengontrol dia? Ketika dia suatu saat besok lusa kemudian berubah menjadi menjadi jin yang tidak soleh. Atau bermaksud untuk tidak soleh. Kita akan terbawa. Maka kata Al-Quran tidak ada yang berteman dengan jin kecuali akan repot sendiri. Yang kenaun atau sehingga uh, pegawaian babaturan yang jin. Di alam ini sudah biarkan saja dia hidup di alamnya kan itu tanpa harus dia mau datang silahkan saja enggak kita pedulikan itu yang perlu kita mohon perlindungan saja kepada Allah dari kemungkinan dia usaha dia untuk menyesatkan kita gitu. Nah iblis itu sendiri kalau kita lihat dalam Quran surat Toha 120 Al-Araf 16-17 dia sudah memang bertekad memang bahwa memang dia hidup dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk hidup sampai kiamat itu akan dia pergunakan semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia. Fa bi'izzatika la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul Dengan keagunganmu ya Allah saya akan sesatkan semua manusia. Jadi dia sudah bertekad betul bahwa kesempatan itu akan dia pergunakan semaksimal mungkin untuk menyesatkan semua manusia. Kalau bisa semua manusia itu masuk masuk ke neraka bersama dia. Dia sudah pasti masuk neraka gitu. Hanya ada ada yang bisa kita perhatikan dalam ayat 16 17 Al-Araf ini bahwa iblis juga mengakui fabi izzatika dengan keagunganmu ya Allah saya bisa menyesatkan semua manusia artinya tanpa dengan keagungan Allah tanpa dengan izin Allah dia tidak akan mungkin bisa menyesatkan kita itu sebabnya kita perlu auzubillah itu kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin iblis bisa menyesatkan kita. Bagaimanapun hebatnya si usaha si iblis menyesatkan kita, kalau Allah tidak izinkan tidak mungkin. Jadi kalau suatu saat kita tersesat oleh bisikan iblis, nauzubillah menjali, yang menjadi pertanyaan itu yang harusnya kita jadikan pertanyaan pada diri kita bukan kenapa iblis menyesatkan saya. karena memang iblis memang hidupnya hanya untuk menyesatkan kita manusia yang harus kita pertanyakan, kenapa Allah izinkan iblis itu menyesatkan saya? Kenapa tidak dibiarkan saja menyesatkan orang-orang yang memang mau sesat itu? Kenapa saya diizinkan oleh Allah iblis itu menyesatkan saya? Saya Pak selalu selalu berusaha seperti itu dalam hidupnya. Ketika saya punya sedikit harta lalu hilang, ada orang mencuri, saya nggak nggak bisa menyalahkan si pencuri. Loh memang dia ingin mencuri kok. <laughs> Memang dia mau mencuri, pasti takdirnya mencuri. Orang mau mau mau merampok ya takdirnya merampok. Orang mau menipu ya takdirnya pasti menipu. Gak mungkin orang mau mencuri lalu ditakdirkan oleh Allah menjadi tidak mencuri. Tidak mungkin. Orang mau mencuri oleh Allah ditakdirkan malah pergi ke masjid sholat. Oh nggak mungkin itu. Yang ditakdirkan oleh Allah pergi sholat pasti karena dia mau mau sholat. Jadi takdir Allah tuh menyertai setiap usaha. Jadi kalau ada orang mau mencuri pasti takdirnya jadi mencuri. Karena itu saya tidak akan permasalahkan kenapa orang itu mencuri. Bahwa orang itu harus mendapat hukuman ya. Tetapi kenapa dia mau mencuri itu nggak nggak perlu dipersoalkan orang dia mau mencuri kok yang akan menjadi persoalan untuk diri saya adalah kenapa Allah izinkan dia mencuri harta saya. Sebab kalau Allah tidak izinkan dia mencuri harta saya, tidak akan pernah terjadi pencurian terhadap harta saya. Kenapa Allah tidak tidak izinkan saja dia mencuri harta pencuri itu atau si si perampok itu atau si koruptor itu? Kenapa Allah izinkan dia mencuri harta saya? Ada apa dengan saya? Kenapa Allah tidak melindungi saya? Itu yang harusnya jadi pertanyaan. Kenapa Allah tidak berkenan melindungi saya? Ketika saya dihianati oleh seseorang, ketika saya difitnah oleh seseorang, saya tidak akan menyalahkan orang itu. Orang dia mau hianat. Orang dia memang sifatnya seperti itu, penyebar fitnah dan lain sebagainya. Yang saya jadi pertanyakan pada diri saya, kenapa Allah izinkan dia memfitnah saya? Kenapa Allah izinkan dia mengkhianati saya? Ada apa dengan diri saya? Kenapa saya tidak termasuk orang yang dilindungi oleh Allah? Gitu. Sebab kalau saya termasuk yang dilindungi Allah, tidak mungkin ada orang bisa mengkhianati saya. Tidak mungkin ada orang bisa menzolimi saya. Tidak mungkin ada orang yang bisa menipu saya. Tidak ada mungkin ada orang mau bisa uh, apa mengambil harta saya. Tidak ada yang mungkin bisa berbuat apa-apa kepada saya tanpa dengan izin Allah. Iblis pun mengakui, Fabi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, tanpa keagunganmu saya tidak mungkin. Karena itu Iblis menyatakan, Illa kami humul muklasin kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas. Kata Iblis itu kan. Itu tidak mungkin, pasti saya bisa menyesatkan. Kenapa? Karena orang yang betul-betul ikhlas mengabdikan diri kepada aku, pasti tidak akan mungkin Allah izinkan saya menyesatkannya, kata iblis. Jadi iblis sudah tahu. Orang yang betul-betul ikhlas dalam hidupnya mengabdikan diri pada Allah, itu pasti dilindungi oleh Allah. Nah orang yang dilindungi oleh Allah, kata iblis, tidak <laughs> mungkin saya sesatkan. Iblis mengaku itu. Dengan kata lain, kalau orang itu mau sholat, orang itu mau bersedekah, orang itu mau berbuat baik, saya masih punya peluang untuk menyesatkan dia. Orang itu mau mau sholat, saya masih bisa peluang untuk menyesatkan sholat dia, paling tidak agar dia sholatnya itu riak. Orang mau bersedekah, bisa saya sesatkan itu sehingga sedekahnya tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Ya dengan riak tadi, jadi ada ada ada berapa lapis gitu usaha iblis untuk menyesatkan kita. Pertama, kita akan didisikan untuk tidak mau melakukan yang kebaikan. Itu udah pasti itu. Kita mau ber, kita mau sholat, oh datang bisikan supaya kita tidak sholat, mengundurkan waktu dan lain sebagainya. Kalaupun kita tetap mau sholat, dia masih punya harapan yang kedua, dia rusak sholat itu, sehingga Cuman lidah kita saja yang membaca bacaan sholat. Nah, pikiran kita, hati kita sudah tidak hadir dalam sholat itu bersama Allah. Tetap saja rusak kita. Sholat kita sahun. Allah an sholatin sahun. Yang ketiga, kalau dia sudah khusyuk juga. Bang, udah benar itu sholat itu. Dari segi dia digoda untuk tidak sholat, dia berhasil atasi. Iblis kalah. Maju lagi dia dalam dalam dalam sisi yang lain. Apa? dia harus bisa merusak sholat itu sehingga sahun. Misalnya gitu kalau kita ambil contoh sholat. Tetap saja dia melakukan gerakan dan baca sholat, tapi itu tidak akan pernah bernilai di ibadah di sisi Allah. Tetap fawailul lil musallin, sahun, lalai gitu kan. Kalau dia sudah bertekad sholat dan khusyuk dia laksanakan. Iblis belum belum mau kalah. Dia masih punya peluang untuk menghancurkan ibadah yang sudah khusyuk ini. Dengan apa? Ria dia akan berusaha untuk membisikkan pada orang itu untuk membangga-banggakan bahwa dirinya adalah seorang yang soleh. Dia baru saja tahajud tadi malam dengan khusyuk. Wah, saya itu enak sekali tadi tahajud. Malam saya khusyuk betul. Sehingga saya ini, saya itu hancur lagi ibadah itu. Ketika dia memang menceritakan itu hanya semata-mata untuk dipuji orang agar dia dikenal sebagai orang soleh. Habis lagi. Jadi dia masih punya kesempatan intinya adalah ke, keikhlasan. Ketika manusia itu sudah ikhlas berbuat sesuatu karena Allah sudah tertutup, sudah pintu untuk untuk setan menyesatkan kita. Tidak ada lagi peluang bagi dia. Kalau masih ingin berbuat ibadah masih ada peluang bagi orang, bagi iblis untuk menyesatkan dia. Nah, karena itu ya tiga lapis ini harus kita betul-betul betul-betul dapat kuasai gitu kan. Jangan sampai kita dipatahkan kecenderungan kita untuk beribadah kalau sudah, jangan sampai ibadah kita tidak bernilai, tidak bermakna di sisi Allah. Kalau itu sudah berhasil kita asasi, yang ketiga jangan sampai kita kemudian ada kecenderungan <laughs> untuk membangga-banggakan ibadah kita. Saya baru saja pulang dari membawa jemaah umroh itu. Saya selalu saja ingat untuk selalu berpesan dan ini paling sering terjadi gitu ya dalam dalam dalam beribadah itu dengan bangga dia lalu datang mengatakan alhamdulillah so, kepada temannya dia ceritakan bahwa saya berhasil mencium hajar aswad dengan segala perjuangan dan lain sebagainya Ya, alhamdulillah. Kalau itu ungkapan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menarik orang untuk mau juga bersemangat melakukan itu, ya alhamdulillah gak ada masalah kan ya, ingin mengungkapkan rasa kebahagiaannya kepada orang lain. Tetapi kalau di situ di balik itu adalah sebuah kebanggaan. Saya mungkin karena kesolehan saya dengan mudah sekali saya bisa mencium hajar aswad. <laughs> Hancur itu ibadah itu. Hancur itu. Memang batasan itu menjadi sangat tipis betul gitu kan. Dan disitulah peluang iblis sebenarnya. Saya itu katanya tanpa ada rintangan dan sebagainya seperti ada orang membimbing langsung bisa menjelma aswad itu. Mungkin karena saya itu memang dari sejak awal memang saya memohon dengan ikhlas saya itu dengan ini. Akhirnya <laughs> kan akhirnya ujung-ujungnya bisa bisa suatu kebanggaan untuk menunjukkan pada orang oh, saya ini kelihatannya memang soleh di mata Allah. Kira-kira gitulah gitu. <laughs> Kalau itu sampai terjadi, hancur lagi nilai ibadah kita. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan untuk kita menyelamatkan itu. Pertama adalah bagaimana kita bisa menghadapi auzubillah ini tidak hanya sekedar ucapan ya. Jadi kita harus siap menghadapi godaan iblis dari segala kemungkinan dia untuk menyesatkan kita agar kita tidak jadi untuk melakukan satu amal soleh Kalaupun kita lakukan, dia akan berusaha untuk merusak amal itu sehingga tidak punya nilai makna di sisi Allah. Kalaupun itu sudah kita lakukan, dia masih punya peluang untuk menghancurkan nilai ibadah itu di sisi Allah dengan kita membangga-banggakan karya dan amal kita. Karena Nah itu tiga sisi inilah mungkin yang juga harus menjadi perhatian kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini mungkin waktu kita sudah sudah habis. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Saya tiba-tiba teringat saja ingin menyampaikan masalah ini karena Ya baru pulang dari ibadah umroh Kembali lagi saya diingatkan dengan jumroh gitu ya Sekarang kan jumratul jamara, jamarot Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang eh, ke tanah suci setahun yang lalu akan kaget sekarang jumar, jamarat yang tiga itu <laughs> sudah bentuknya sudah lain jadinya. Jadi kesannya jadi ciganu mewah gitu ya. Jadi, kalau dulu dia dalam bentuk pilar gitu, sekarang memanjang itu. Jumratul Ula, Usto, Akobah sama gitu. Memang mungkin ini sudah istihad para ulama di sana walaupun masih jadi perdebatan. Karena Jumratul Akobah tidak lagi dari satu arah, sekarang bisa dilempar dari semua arah. Ini jadi perdebatan, masih saya lihat dari perdebatan. Cuman memang saya lihat ini satu upaya dari para istihad para ulama di sana untuk membuat jumroh itu menjadi lebih leluasa dilempar di jarak yang jauh dan kelihatan lebih luas lagi dan seterusnya. Cuman yang saya saya pada waktu itu banyak mendapat pertanyaan dari para jemaah apa enggak enggak kehilangan nilai makna dari keberadaan jumrah itu sendiri. Saya katakan tidak. Ini kan semuanya hanya simbol. Mau temboknya diperbesar, <laughs> mau diperkecil, mau diperindah. Itu kan hanya tembok. Yang salahnya kita itu kenapa kita menganggap seolah-olah setan itu berada dalam tembok. Itu kan salah. Itu kan tembok itu. Ini kan hanya simbol dari perang perang kita. Nah, jadi sebenarnya kita pada saat itu waktu melempar jumrah itu pernyataan perang kita ya Allah jangankan manusia biasa ternyata seorang nabi sekali nabi ulul azmi itu nabi Ibrahim ketika mau melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya Ismail seorang nabi masih juga digoda oleh iblis iblis masih wani ngagoda nabi bayangkan kamu kamu bangsa Ibrahim Ibrahim yang bukan nabi. Ismail Ismail <laughs> bukan nabi. Atian kalau itu ah diseletik laku iblis mah. Nabi saja siap dihadapi itu oleh iblis itu. Nabi mau berada di jalan Allah saja masih di, dihadapi padahal sudah pasti nabi itu masum. Masih dihadapi oleh iblis. Apalagi orang seperti kita ini. Nah, pada saat itulah kita bertekad untuk memohon perlindungan pada Allah sehingga Allah mudah-mudahan mau melindungi seluruh hidup kita seperti Allah melindungi Nabi Ibrahim pada saat akan melaksanakan. Nabi Ibrahim saja tiga lapis kan. Jadi betapa ngototnya yang namanya iblis itu. Kalah dalam satu ronde, <laughs> muncul di ronde yang lain kan dengan pasukan yang lebih besar. Itu pun berhasil dihadapi oleh masuk di ronde ketiga itu dengan menghadirkan jenderal-jenderalnya iblis itu sehingga disebut Jumratul Akobah itu. Karena di situ lu, luar biasa lagi kekuatan iblis untuk menyesatkan. Ya, dengan tiga lapis seperti itu. Nah kita pun mungkin akan menghadapi sekian lapis itu. Kita tidak berhasil disesatkan dari sisi ini, mungkin akan disesatkan dari sisi yang lain. Tidak berhasil kita digoda dengan untuk mau minum minuman khamar, mungkin akan digoda oleh wanita. Orang lain ada yang taat, konsekuen dengan keislamannya tidak tidaklah kalau urusan korupsi gak adalah dia itu betul-betul kuat imannya itu tapi jatuhnya oleh urusan negara itu <laughs> eh, jatuh di urusan masalah-masalah wanita gitu. dia kuat dalam urusan itu tapi tidak kuat dalam urusan karena iblis akan datang dari berbagai sisi digambarkan dalam ayat 16 17 Al-A'raf itu dari arah kanan dari arah kiri, belakang, dan dari arah depan. Jadi dari semua arah dia akan mencoba menyesatkan kita manusia. Nah, tentu saja kita hanya akan bisa selamat kalau kita bisa berlindung pada Allah. Masalahnya bagaimana supaya Allah mau melindungi kita. Kita harus berusaha menjadi orang yang soleh di mata Allah. Kita harus mengikhlaskan semua amal kita.